bihi kelawan kaulane iku ndodono kaula utawa abet niku nggih jemlegring menungso. Sanes namung ruhani kemawon lan nggih sanes enggal impian. Moko disebut bi abdihi kelawan kaulane yaiku jemlegring manjane atine tegese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra menikah arupi Ar-Rihlatul Ardiyah fi juz'in minal lain. Lalungan ing bumi atau ing darat ing dalam sebagian saking waktu bumi. Jadi gak suwengi mupun tapi sebagian dari waktu malam. Lan anak rod wa ar-rihlatus samawiyah lalungan ing langit ya fi juz'in minal lain ing dalam sebagian saking waktu bumi jadi Israel itu gak dan, namun kinten-kinten petang jam ya telung jam ya petang jam nah menikah membedakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala lan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha mabet mukjizatipun. Allah subhanahu wa ta'ala sampun Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانه Maha suci Allah. Allah badhe nyritakaken kisah mereka dipun tiga ayat pun kelawan sebutan subhana Maha suci Allah. Lan kalimat subhana iku biasa dipun host dipun wontenaken yang kita ngadepi punapa ingkang sanget akan pancen kedadosan Islam mereka sangat akan karena sangat luar biasa maka dipun buka sebutan subhan moho suci Allah pancen kita yang ningali punapa-punapa ingkang luar biasa ingkang kau akan kita nyebut subhanallah. Nah, Maha suci Allah sing nglakokno kaulane ing waktu bengi gak sungi mumput tapi sebagian saking waktu bengi terus ingkang ngelampakan nggih ku Allah Subhanahu wa taala Tadi wonten-wonten perkara ingkang mustahil tidak masuk akal Utai buatan sakit diterima dening pikiran menungso sebab menungso wajib kenal langkung lumien ingkang lampakan menika ingkang moho kuwa yaiku Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun jasa kejumatan kita saya ila arada syai'an an yakula laukun kun apa-apa mung kandha pun dadi tadi maka masya Allah kan, wa malam ya syalam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Sing lakokno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bengi isane iku ya Allah subhanahu wa taala. Maka subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ing waktu sebagian saking waktu bengi saking Masjid Haram. Yang di ilal Masjid Aqsa lagi babu haula. Menyang Masjid Aqsa ing Palestin sing diberkahi di oleh kelilingi kepol kepol tanaman, kali, lan tempat panggung nabi-nabi rasul zaman sini Perlu ning apa? Linuliyahu min ayat. Kangge kita Allah dodono menyangkau lo kita ikut jaya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina setengah saking ayat-ayat kita. Maka menika para Ketah kita menika mongso lan zaman utai situasi. Islam Isra Mi'raj menika kados putih. Hingga kita sakit bayangkan kados putih. वास pun Allah subhanahu wa ta'ala tumatang tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan datang kaum muslimin ya, soal jaminan-jaminan ingkang luhur jaminan ingkang mulia ing dunia malah terutama wonten ing alam akhirat pun Isra lan Mi'raj kedatasan pun ingkang mangsa Lan zaman Nabi Muhammad SAW sangat susah, sangat sedih, lan sangat prihatin. Sebab ngadepi perjuangan Islam sing dilawan, diganggu, diejek, dikanyang, dipukul, dihantam, diilokno dening kaum musyriki. Sebab para nyampe no tugas yang Allah Subhanahu wa taala ing dalam menyelamatkan manungsa sedaya menika boten gampang. Termasuk punapa ingkang kan dipun alami di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia sangat merosot pun. Jalaran kufur, syirik, mungkar, maksiat lan Banjur Nabi Muhammad SAW diperintahkan ya Allah supaya nyampaikan tuntunan saya Allah SWT yaitu agama Islam. Supaya wong kabeh ku selamat saking kekufuran, kemusikan, kemungkaran, dan kejahilan hingga jadi uang mukmin si teman, Islam si teman, uang si lurus dan jujur, lahir batin pun hingga sakit langsung datang panggilan si asli yaitu nyampe akan ngoten niku digagu yang diriembangi lan sak itu moko nggih tapi susah apa mana? ketambahan nalika wis 10 tahun waktu tahun ke sebelas kematian istri lan pamane sing belani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing disukani dari wong Mekah Nabi tambah susah tambah nemen prihatin Sebab gangguan jam-jam kafir dan miskin tambah meningkat. Sampai Nabi Yusuf terdekat. Nabi Yusuf disoi kotoran. Sampah. Jeruani untung. Jerwedus disoakan. Hingga Nabi boten tahan. Medah datang Taif. Ngejak anak angkatnya. Namanya pun Zaid bin Harithah. Perlu ngajak wong Taif berbuat komisar. Tapi gantian mereka boten sama saya boten sambut saya. Namun, pemuda-pemuda pun, budak-budak, arek-arek, umbono, kongkong, ganyang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lumuran gede. Hingga boten kuat. Sedoso dinten wonten mriki. Nabi wangsul pundi dipanasi, pundi payahe, pundi disakiti, pundi dipegeli pundi no penderitaan kados mengatakan. Wong-wong diajak selamat yo malah balik kados mengatakan. Akhire malaikat Jibril mudun ngaturaken penjelasannya Allah SWT yang Allah SWT merintah malaikat ingkang jadi gunung supaya manut Nabi Muhammad SAW muncul malaikat sing matur waktu salam matur ya Rasulullah pulang ke market ke jadi gunung nopo sampai turun gunung kali waktu akan dengan yang dia menikah sebab Allah menikah kau dan sebagainya kita ini ngunik Nabi Muhammad buat pulang ojok malikan lek uang uang kayak sama dua kamisa aku ngarap ngarap supaya anak putu nilai malu aku misal baca kedua akan kan Nabi angkat itu Allah mahti qawmi fa'in la ya'lamun. Allah mahti qawmi fa'inum la ya'lamun. Allah mahti qawmi fa'innahum la ya'lamun. Itu apa? Mongko malaikat langit gawat teman delok ke welas asining Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat. Panjen Nabi Muhammad menika rahmatan lil alam. Allah Ta'ala kaum muslimin bil mu'minina raufur rahim. Lawan tiang-tiang mukmin sangat welas asing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng mlebet Mekah ingkang kahanan katus mengatakan kesusahan lan keprihatan semeningkat sampai tahun itu dialih amal khusus tahun susah. buatan wonten tiap ingkang alami susah kados mengatakan Ojo oh, mani wong biasa. Nabi lah Rasul sinten kemawon buatan wonten ing alami susah kados punapa ingkang dipun alami dening Nabi Muhammad sallallahu Nah, justru pada saat dan waktu ingkang kados mengoten susah, sumpek, sedih lan prihatinipun Allah Subhanahu wa taala gara akan perjalanan Isra lan Mi'raj kedadian Islam itu ibarat mongso Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat prihatin, sangat susah. Pancen orang. Yang Islam itu saestu. Manut syariat pun Allah SWT, manut tuntunan pun Allah SWT, manut pimpin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar tulus ikhlas dan ngarep-ngarep Allah SWT senajan ngasbi apa kemauan susah, sumpah, sedih, lan repot so prihatin, pasti ken wonder people saking Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah kodo intan surullah. Yansurku, withabbit akdamaku. yang kape belani Allah, ati belani akma Allah, teman sel belani ke Allah. Lan kita tetap perjalanan namun para yen tiap isa menika lajeng nyimpang atau tentang ajaan ajaran lan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pasti bakal dihukum dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ingkang watusan. Sebab Allah sekali فليحذر الذين يخالفون عن أمره an tusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim lan supaya hati-hati wong sing nentang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam men bakal kena pengguduk atau bakal kena siksa sing gede. maka kita kaum muslimin wal muslimat kita selalu manut Tuntunan yang Allah SWT ingkang pun beto di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggal sedaya persoalan kita, aqidatan wa syariatan wa akhlakon. Keyakinan, kelakonan lan tokoh krama. Nalika kawontenan kados maka mitut riwayat ingkang tersebut pada malam 27 Rajab waktu Nabi Sari wonten ing Hajar Ismail antara tiang kali Sayyidina Hamzah pamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan Sayyidina Ali misanan lan anak angkat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so anak piarane kira-kira tengah wengi teko malaikat Jibril, Mikail, lan Israel. Omong-omong sing di iku sing tengah. Iku afdaluhum wa khairuhum. Iku sing paling utama lan paling mulia. Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sumur zam-zam. Engriku banjur dibedah dadani sampai bawah nisab. Engkang bedah mereka malaikat Jibril dibantu kan mikir mikir langsung betul kami sanging talam lan ceret emas penuh imanan wahai. hikmah maka sambut ini ini, tuyo zam-zam diisi imanan wahai. hikmah Tadi dibalakakan akan Kak lara, Kak malah asrep, saih tenang, tumak nina, tentrem. Loh, Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dipun bedah kasematan niku sampun kating sekawan. Ing kawitan nalika tasih umur petang tahun wonten pegunungan daerah Halima Asadia. Tahu dipecah. Nomor kali nalika balik. Nomor tiga nalika bagi angsal wahyu kawitan namaz kawal بعد islam Nah, mereka berdagat, manusia mereka lucu datang ke pecat kemuliaan dan keselamatan dunia akhirat, butuh sanggup dadani, bagusi, pelan, nyuceni, ini. Loh, kelawan pun apa? Kelawan iman, kelawan Islam, kelawan akhlak, ingkang dipun di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang mana mereka sampun kelebet nurul iman, nurul Islam, nurul akhlakil karimah. maka teman dan wong sing apik, dadi wong sing bejo, lan selamat. Sebab Allah wis kondo. Dino kiamat besok kau manfaatnya atau bodoh anak turun kabeh kau manfaatnya. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن دينو bakal manfaati malun wala banun atau bodolan anak turun kejaba sapa sing teko ngadep Allah biqalbin salim lawan ati sing selamat sing bersih saking sifat-sifat ingkang awon saking penyakit hati yaiku hati sing mukmin teman. Nah, ini sing sama. Jadi yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jannati mutah. Idza salahat salahal jannatu kulluh waalaikumsalam فسدت fasadat fasadat kullu ala wa qalb. Mulu sekate. Iqbal awake manungsa iku أنا sak تكي daging. أبي أبي apik ألك أو elek atau rusak-rusak kabeh sak أبي Ati ini ku ati. Ati niku kenjerone niku wonten latifatun nuraniyah. Yaiku sing dadi manungsane. Lah ku apik sak pucuk apik, elek sak elek. Moga Nabi Muhammad sallallahu wasallam sampun kaping sedawan dibuka dadane dipun pundhut manipun dipun ini, di malaikat-malaikat petugas mereka wau nggih mereka malaikat Jibril Mikael Israfil lan Isi imanan wa hikmah hingga kuat sebab so, berangkat tujuh datang punapa ingkan dipun acarakan dening Allah Subhanahu Ing mriku sampun dipersediani tumpahan. Keng napa kok nganggo tumpahan? Sebab Isra niku rehlatun ardiyah, perjalanan di bumi, perjalanan di darat. Jalan itu diatur ya Allah SWT, ya itu aturan yang Allah ke dunia ini. Wong lalungan, lelungan, ya kudu mlaku atau numpak kendal Iku urusan dunia. Kados tiang kepingin sugih ya kerja. Kepingin masak sapi itu tinggi, usaha. Kepingin bangun nggih ikhtiar. Tadi panjang dunia dia tuh ya Allah kaya mengkunu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya disediani tumpahan kaya cara-carane Allah sing nol kangge alam dunia ini. Padahal Allah Maha Kuasa tanpa tumpahan. saged boten saged kemawon digendong malaikat atau dicekal dibawa sakit mau tapi toh mau ini niki ditakan matang kita sedaya selagi kita masih di harus kita mengikuti peraturan dari Allah wonten dunya ya kerja ya biar sapi tumpahan nang ini pun buruk nah buruk itu ya tumpahane nabi nabi lah rasul biyen Pemes Nabi Ibrahim sapi turute itu ya tumpah. buruk